Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa sujud kepadanya, untuk bisa mohon ampunannya dan semoga salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini ya kita akan bahas topik tentang selektif dalam memilih uh, guru agama ya. Dan bahasan ini uh, akan saya bangun di atas sebuah asar riwayat yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam mukaddimah sahihnya dari salah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala Beliau berkata, "Inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari manakah kalian mengambil agama kalian ya. Inna hadzal ilm din, sungguhnya ilmu itu adalah agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapakah kalian mengambil agama kalian ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, pertama yang akan kita bahas dari perkataan beliau ini rahimahullahu taala bahwasanya ilmu adalah agama dan ini benar ya, bahwasanya ilmu adalah perkara yang penting dalam agama, bahkan terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menyebutkan satu persatu, tentu pembahasannya akan panjang. Tapi saya akan menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah agama. Di antaranya ya Allah Subhanahu Wa Taala ya e, menggandengkan persaksian Allah dan para malaikat dengan persaksian para ulama syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan malaikat juga mempersaksikan dan ahlul ilm dan para ulama juga mempersaksikan. Jadi Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Ini menunjukkan ahlul ilm ya mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat sampai digandingkan persaksiannya dengan persaksian Allah dan para malaikat. Dan yang disaksikan adalah perkara yang sangat tertinggi yaitu masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama kedudukannya tidak tinggi maka tidak mungkin akan digandingkan dengan persaksian para malaikat. Kemudian juga eh, Allah Subhanahu wa taala ya eh, menggandengkan ya bagaimana pentingnya menuntut ilmu dengan pentingnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak tidak pantas seluruh kaum mukminin keluar seluruhnya berjihad harus ada sebagian yang tinggal untuk menuntut ilmu ya. Jadi sini menunjukkan pentingnya sebagaimana jihad adalah perkara yang penting, jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu juga adalah perkara yang sangat penting. Bahkan di zaman sekarang ini ya Terkadang berjihad dengan ilmu ya lebih utama untuk dilakukan dalam berbagai dalam sebagian kondisi di mana tatkala jihad dengan pedang terkadang tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak menimbulkan maslahat yang lebih besar bahkan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar adapun jihad, jihad dengan ilmu dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. terlalu banyak kesesatan yang harus kita bantah terlalu banyak pemikiran kekufuran yang harus kita bantah orang-orang butuh dengan hidayah ya oleh karenanya pentingnya ilmu sampai Allah gandingkan antara ilmu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang menarik dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kata Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil buruan dari anjing-anjing yang kalian ajari Ya, jadi eh, syariat membedakan antara hasil buruan anjing yang pinter Berbeda dengan hasil buruan dengan anjing yang bahlul ya. Jadi kalau ada anjing kita sudah ajari kemudian kita mengatakan bismillah, kemudian dia berburu, maka hasil buruannya halal, boleh kita makan. Tapi kalau ada anjing bodoh, tidak kita ajari, dia berburu, maka tidak boleh kita makan hasil buruannya karena belum kita ajari. Maka kata para ulama, kalau anjing yang berilmu dibedakan dengan anjing yang tidak berilmu, maka bagaimana lagi dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ya ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jawabannya tidak sama dalam segala hal, tidak sama dalam segala hal. Ya, berbeda ibadahnya berbeda, ilmunya berbeda, kedudukannya di dunia berbeda, kedudukannya di akhirat berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Adapun dalam hadis-hadis banyak sekali ya tentang pentingnya ilmu seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya tentang keutamaan ilmu dan ini banyak sekali diantaranya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan mudahkan dia paham tentang agama. Oleh karenanya tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah ingin kebaikan baginya, dia dimudahkan untuk belajar agama. Dia dibuat dimudahkan semangat untuk belajar agama karena ini merupakan tanda kecintaan kepada Allah kepada seorang hamba. Di antara hadis yang masyhur Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikun ilal jannah barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga para ulama menjelaskan Ya, di sini Nabi mengatakan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Padahal banyak jalan yang ditempuh oleh seorang muslim yang semuanya menuju surga. Seorang melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid. Bukankah itu menuju surga? Itu juga menuju surga. Seorang melangkahkan kakinya misalnya untuk e, eh, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, itu juga menuju surga. Seorang melangkahkan kakinya untuk haji dan umrah, itu juga menuju surga. Seorang melangkahkan kakinya untuk bersedekah bagi fakir miskin itu semua menuju surga. Namun kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan penyebutan barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu? Padahal semua ibadah kalau kita melangkahkan kaki dalam rangka beribadah akan mengantarkan kita kepada surga. Namun kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan penyebutan melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu? Kata para ulama, karena menuntut ilmu merupakan jalan tercepat untuk masuk surga dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa dengan menuntut ilmu akan banyak ya kita mengetahui jalan-jalan untuk melakukan kebaikan dan juga dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui jalan-jalan keburukan untuk kita uh, jauhi. Cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam uh, hadisnya ya, yang yang panjang riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang il, berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang ya. Kita tahu bintang jumlahnya banyak. Rembulan cuma satu, tetapi rembulan inilah yang lebih baik daripada seluruh bintang-bintang. Kalau ada seorang alim yang dia pakar dalam bidang agama. Ini masih lebih baik daripada ribuan ahli ibadah namun dia tidak pakar tentang agama. Kenapa? Karena orang alim inilah yang bisa memberi petunjuk kepada masyarakat, menjelaskan mana yang benar dan menjelaskan mana yang salah sebagaimana rembulanlah cahaya yang sampai kepada bumi untuk menunjukkan jalan bagi penghuni bumi. Adapun uh, ahli ibadah dia baik namun dia kebaikannya hanya terbatas pada uh, dirinya. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam berkata, "Wa innal malaikata la tada'u ajlihataha ridhan li talibil ilmi bima sana. Kata Nabi SAW, malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan penuntut ilmu. Malaikat sampai merendahkan dirinya, menghormati para penuntut ilmu dengan meletakkan sayap-sayapnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta hitani fil bahar. Bahwasanya seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu akan dimohonkan ampunan dari seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan yang ada di lautan akan mohon ampunan baginya. Oleh karenanya di antara sebab seorang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dia nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu, dia akan didoakan oleh para malaikat, didoakan penghuni langit, penghuni bumi agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan di lautan mendoakan dia. Kenapa? Karena orang berilmu akan mendatangkan keselahat, kemaslahatan, akan mendatangkan kebaikan, kebaikan di daratan dan kebaikan di lautan. Ya, tidak seperti orang yang tidak berilmu dia akan mendatangkan kerusakan. Kemudian kata Nabi SAW Wa innal ilma ya, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma, sungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang yang banyak. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan warisan para nabi, Nabi hanya mewariskan ilmu. Mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak. Yang mereka, mereka wariskan adalah ilmu, ilmu agama. Dari sini kita tahu bahwasanya benar perkataan Ibnu Sirin, "Inna hadal ilma dinun." Bahwasanya ilmu agama adalah ilmu adalah agama ya. Ilmu adalah agama karena ilmu kedudukannya penting dalam uh, syariat Islam. Kalau kita tahu bahwasanya uh, ilmu adalah agama, maka tentunya kita tidak boleh eh, mengambil ilmu dari sembarang orang, tapi kita harus selektif memilih siapa yang berhak untuk kita mengambil agama kita darinya. Kita harus selektif untuk memilih dari mana orang yang boleh kita ambil agama darinya. Dan di zaman sekarang ini ya, di antara perkara yang menyedihkan, terlalu banyak orang yang hobi untuk nimbrung berbicara tentang masalah agama padahal bukan bidangnya padahal bukan bidangnya. Kita dapati misalnya e, insinyur bidang eh, geo, bidang misalnya bidang kimia ngomong tentang masalah agama ya. Ahli fisika ngomong tentang masalah agama. Dokter ahli bedah ngomong juga masalah agama. Eh, tukang becak juga ngomong masalah agama. Ya semua orang hobi bicara, artis juga bicara masalah agama ya. Sehingga e, banyak orang hobi untuk berbicara masalah agama. Adapun bidang-bidang yang lainnya orang tidak berani masuk dalam ranah kalau bukan ranah dia. Orang seorang dokter bedah eh, mungkin tidak berani berbicara tentang masalah fisika, tentang masalah astronomi. Kalau bukan bidangnya dia malu berbicara tentang sesuatu yang bukan apa bidangnya. Ya, sebagaimana perkataan e, dikatakan man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara di bukan bidangnya maka dia akan mendatangkan hal-hal yang menakjubkan ya. Kenapa? Karena bukan bidangnya dia pasti ngawur ya dia pasti ngawur man takallama fi ghairi fannihi atabi ajaib kata para ulama barang siapa yang berbicara yang bukan pada bidangnya dia pasti akan mendatangkan perkara-perkara yang uh, menakjubkan dan semua orang di dunia ini sepakat kalau ada misalnya arsitek membangun sebuah eh, bangunan apartemen atau bangunan besar Kemudian dia berbicara tentang cara pembuatannya, kemudian dia mengatur para pekerja. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, hafal Quran, hafal hadis, kemudian ahli tentang ilmu hadis, ahli tentang bahasa Arab, ahli tentang usul fikih, ahli tentang ilmu tafsir, kemudian dia bilang, "Pak insinyur arsitek, ini kayaknya keliru ini. Ini semennya kurang ini sepertinya." <laughs> Eh, kira-kira kita dengar perkataan Ust alim ini atau perkataan arsitek, kita bilang berarsitek karena anda ulama tapi ini bukan bidang Anda. Ya, contohnya sama seperti ada seorang ahli bedah sedang menangani operasi di rumah sakit dalam ruang operasi. Tatkala dia sedang beroperasi tiba-tiba datang seorang ulama mungkin pakai sorban kemudian penampilan ulama datang ini nggak boleh seperti ini apa namanya harusnya dijahit dua kali atau tiga kali ya. Dan kita bilang aduh bahaya ini orang bisa mati gara-gara perkataan ulama yang bukan bidangnya ya. Kita sepakat tidak boleh ulama itu berbicara tentang masalah bedah karena itu bukan bidangnya apalagi ikut serta dalam ikut operasi kemudian kalau pak dokternya bilang ini kata jangan jangan begitu jangan begitu ada khilaf masalah ini <laughs> keburu mati orangnya ya. bilang satu satu apa satu jahitan kata dua dua atau tiga ini nggak benar seperti ini bisa mati orangnya karena ini bukan bidangnya ya Nah, padahal masalah bedah ini masalah berbahaya, masalah bangunan juga masalah berbahaya. Nah kalau ada ulama yang nimbrung kita bilang tidak boleh. Sebaliknya tatkala ulama berbicara tentang masalah agama yang itu bidang dia, ke, maka tidak boleh insinyur, dokter, kemudian ahli matematika ya, apalagi artis penyanyi kemudian berbicara tentang masalah agama tidak boleh secara logika tidak boleh. Anda bukan bidangnya. Anda bukan bidangnya. Saya beberapa waktu yang lalu saya menghadapi seperti ini ya. Saya menghadapi suatu masalah tentang masalah warisan dan saya dipanggil oleh sebuah keluarga berbicara tentang masalah warisan. Maka saya jelaskan pembagian warisannya seperti ini. Menurut empat mazhab seperti ini saya jelaskan. Al-Qur'annya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Maka ada salah seorang dari ahli waris yang protes. Dia mengatakan, "Ustaz, Anda jangan ngajak kita masuk neraka jahanam, Ustaz." Dia ini nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu masalah agama. Ustaz hitungnya salah. Saya nah, terus bagaimana cara hitungnya? Dia hitung sendiri dengan gaya dia sendiri. Nah, pakai madhab dia sendiri. Nah, ini maksud saya begitu nekatnya dia berbicara tentang agama, tidak pakai ilmu, kemudian nuduh saya ngajak mereka masuk neraka jahanam dan baru seumur hidup saya dituduh seperti itu. Namun ini kenyataan benar, kenyataan saya tidak main-main. Maka saya kaget ternyata benar ada orang yang berani bicara masalah agama bahkan menuduh kita yang kebetulan itu bidang kita dituduh dengan yang tidak-tidak. Namun orang memang hobi untuk berbicara tentang masalah masalah agama. Oleh karena para hadirin dari Subhanahu wa taala tatkala banyak orang berbicara tentang masalah agama, baik yang berkompeten dalam hal agama atau tidak, maka tentunya semakin dituntut dari kita untuk selektif memilih. Jangan sampai kita mengambil ilmu agama dari orang yang bukan pakar dalam bidang bidang tersebut. Kalau berbicara tentang perkara yang umum, semua boleh bicara. Solat itu wajib, solat lima waktu, ayo pergi ke masjid. Saya rasa semua orang boleh berbicara kalau masalah seperti itu. Sedekah itu baik, senyum itu baik, semua orang boleh berbicara. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah fikih, masalah hukum, masalah dalil, masalah halal dan haram, maka saya rasa tidak semua orang boleh e, berbicara. Tidak semua orang boleh berbicara. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan suatu fitnah yang akan terjadi ya di penghujung zaman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu kata Nabi SAW sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini sekaligus dari manusia tetapi Allah cabut ilmu agama ini dengan mematikan mewafatkan para ulama sehingga tatkala sudah tidak tersisa seorang alim seorang ulama maka ittakhadha an-nas ru'usan juhala maka orang-orang akan mengambil orang-orang bodoh sebagai sebagai pemimpin, sebagai pembicara ya. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lantas mereka berfatwa tanpa ilmu. Kata Nabi, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Dan akan muncul orang-orang seperti ini berbicara tentang masalah agama, masalah-masalah besar sementara bukan uh, bukan bidangnya. Oleh karena kita berhati-hati, tidak boleh kita mengambil ilmu dari sembarang orang. Sungguh menakjubkan saya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata Raditu bimalikin hujatan baini wa Allah azza wa jalla. Dia mengatakan saya ridho Imam Malik sebagai hujah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dia mengatakan saya ridho Imam Malik sebagai hujah antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Imam Syafi'i berkata, kalau saya disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Wahai Syafi'i, dari mana penuntut ilmu?" Maka saya punya hujah, hujah saya Imam Malik. Dia adalah orang yang pantas untuk, pantas untuk saya ambil ilmu dari darinya. Maka kita pun bersiap-siap kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dari mana kau ambil ilmu agama?" Saya ambil ilmu agama dari dokter bedah ya Allah. Kan kan repot masalahnya. Ya. Saya ngambil ilmu agama dari artis yang baru tobat ya, ya Allah. Ya, kan. Misalnya. Ya. Saya ya, ini kan eh, kita nggak punya hujah di hadapan Allah kalau begini caranya. Kita nggak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengambil ilmu ilmu agama sembarangan, seorang mengatakan, "Ustaz yang penting kan mereka baik." Iya, mereka baik kalau bicara perkara agama yang umum, semua boleh ngomong. Saya tadi bilang ya, bicara ayo salat, ayo ngaji, ayo sedekah, ayo salat malam, semua orang boleh ngomong. Tapi kalau sudah bicara masalah fikih, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ya ini sunnah ini bid'ah maka tidak semua orang boleh tidak semua orang boleh e, berbicara. Jadi kita berusaha punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru saya bisa dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu e, wa taala. Kembali kita katakan Imam Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka ambillah lihatlah dari manakah kalian mengambil uh, agama kalian ya. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu selektif ya untuk belajar ilmu agama. Kalau memang ada misalnya ada Eh, orang-orang yang mereka berbicara tentang masalah agama, perlu kita lihat bagaimana mereka ini, bagaimana pendidikannya, kepada siapa mereka berguru, adakah penyimpangannya, ya, sehingga kita bisa belajar dengan tenang, ya, karena waktu kita terbatas, ya, tidak sembarang orang kita dengar, ya, kemudian. Uh, tadi kemampuan juga kita terbatas, maka kita perlu memilih guru-guru yang kita percayai dan bisa dijadikan hujah sebagai argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu eh, wa taala. Ya. Eh, kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sini eh, para ulama menyebutkan seperti Al Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala Beliau berkata tentang definisi ulama ya, atau orang yang boleh kita ambil ilmu darinya. Dia mengatakan innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi wa tafaqquh fihi wa yatafadaluna fihi. Sungguhnya yang namanya ulama yang kita ambil ilmu darinya adalah ahlul asar yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan riwayat-riwayat ya, dengan dalil dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafaqquh dan mereka juga pakar dalam bidang fikih wa yatafadhaluna fihi dan mereka bertingkat-tingkat dalam masalah tadi, masalah hadis, masalah sunnah, masalah Al-Qur'an dan masalah masalah fikih. Dari sini perlu kita ingat namanya ulama adalah orang-orang yang ahli dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ini bertingkat-tingkat. Ada yang ahli luar biasa sehingga dikategorikan sebagai ulama kibar, ulama besar. Ada yang dikategorikan sebagai ulama biasa dan ada yang dikategorikan sebagai ustad. Ya, ada namanya ustad internasional, ada namanya ustadz interlokal, ada namanya <laughs> ustadz lokal ya. <laughs> Tapi semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Orang-orang seperti ini boleh kita menuntut ilmu dari dari mereka. Ya. Semakin tinggi keilmuan mereka, semakin semakin baik. Seperti di Arab Saudi ada namanya majelis apa tentang ulama eh, kibar ulama, hayah kibar ulama. Tidak semua orang masuk dalam uh, lembaga tersebut dipilih oleh uh, para ulama siapa-siapa yang berhak masuk dalam eh, lembaga ulama-ulama besar ya ya lembaga ulama besar. Ya, setelah mereka ada ulama-ulama yang juga jumlahnya sangat banyak, namun tidak masuk dalam ulama-ulama besar. Kemudian ada idai dan seterusnya. Ya, intinya yang yang boleh kita menuntut ilmu darinya, yang pertama orang tersebut dikenal berpegang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Al-Quran dan sunnah sehingga tatkala dia berbicara dia selalu berdalil dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih lagi jika dilengkapi dengan perkataan para salafnya Karenanya hati-hati tatkala kita mendengar seorang berbicara kemudian tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah atau menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri atau menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri atau menafsirkan sunnah dengan pemahamannya sendiri dia tidak terikat dengan bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya sehingga tatkala dia memahami sendiri, maka kecenderungan dia terjerumus dalam kesalahan lebih lebih besar. Berbeda tatkala kita memahami Al-Qur'an dengan sunnah dengan pemahaman para salaf atau pemahaman para ulama, pemahaman eh, para imam-imam mazhab maka ini lebih lebih hati-hati dalam mempelajari uh, agama ini. Kita dapat di sebagian kelompok contohnya saya terus terang aja. Contohnya Islam jamaah. Islam jamaah kita lihat dia Al-Quran dan Sunnah yang dia pelajari kutubus sita. Tapi pemahaman siapa? pemahamannya imamnya imamnya dari mana wallah alam imamnya dari mana ya, belajar di mana nggak jelas gurunya juga siapa nggak jelas ya. ya sehingga akhirnya fikihnya munculnya aneh-aneh timbullah pemahaman takfiri yang mudah mengkafirkan orang di luar golongan golongan mereka timbullah pemahaman kalau ada orang masuk di masjidnya maka harus dipel ini dari mana seperti ini Padahal Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW bahkan menerima tamu datang masuk di Masjid Nabawi orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengikat orang kafir yaitu Mama bin Uthal diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi dan tidak pernah dilap-lap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Muslim datang masih di masjid, kemudian apa? Dipel, dilap. Tentunya ini pemahaman dari mana? Akibat apa? Akibat memahami sunnah dengan pemahaman sendiri, bahaya. Akibat memahami Al-Quran dengan pemahaman uh, sendiri, ya. Oleh karenanya hanya sekedar mengatakan di atas Al-Quran dan Sunnah juga terkadang kita eh, hati-hati uh, kalau ternyata dia memahaminya dengan pemahaman sendiri. Namanya orang kalau dia benar dia akan menyampaikan ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, demikianlah perkataan para sahabat, apa dia menyampaikan Imam Syafi'i menafsirkan ini demikian, Imam Malik, ya, dia berusaha mengikatkan pemahaman tersebut dengan pemahaman ulama. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan iyyaka iyyaka wal iyyaka iyyaka wal kalam wa laysa laka salaf. Hati-hatilah engkau dengan suatu pendapat yang tidak ada pendahulumu. Tidak ada pendahulumu dalam memahami ayat dan sunnah seperti ini. Ya, telah lewat orang-orang sebelum kita, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa. Anda bisa saja Anda cerdas tapi ketakwaan mungkin tidak sama dengan orang-orang sebelumnya. Padahal ketakwaan sangat penting untuk menentukan halal dan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Pembeda. Dan keistimewaan orang-orang terdahulu dibandingkan kita Ya, boleh mungkin IQ kita sama dengan mereka seandainya IQ IQ kita sama dengan mereka, tapi bedanya mereka bertakwa dibandingkan dengan dengan kita. Terlebih lagi mereka lebih alim. Mereka hafal Quran, hafal hadis ya disertai dengan ketakwaan, maka pendapat mereka pendapat yang diberi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kemudian kita punya pendapat sendiri, kita menyelisih pendapat para ulama terdahulu. Dan ini berbahaya. Terkadang seorang ditimpa dengan ujub, dia merasa bangga dengan pendapat dia sehingga dia melalaikan pendapat pendapat-pendapat para para ulama terdahulu. Maka seorang ya tatkala berbicara berusaha untuk melihat bagaimana pendapat-pendapat ulama terdahulu karena mereka lebih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, yang pertama adalah orang-orang yang boleh kita ambil ilmu darinya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para salaf atau pemahaman para ulama. Dari sini kita tahu, jangan sampai kita menuntut ilmu dari orang yang mendahulukan pendapatnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita sampaikan hadis kata dia, Nah ini sudah tidak relevan. Oh ini sudah uh, dia takwil-takwil karena tidak benar seperti oh ini maksudnya bukan begini. Oh ini maksudnya bukan begini. Kemudian saya uh, apa ada seorang Eh, dia bertanya saat ya, maksudnya Lailatul Qadar ya nah, mungkin Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha turun malaikat-malaikat di malam tersebut serta malaikat Jibril saya mengat, dia, eh, saya, saya menjelaskan kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar ada beberapa penafsiran di antaranya disebut dengan malam Lailatul Qadar karena al-qadar dalam bahasa Arab artinya disempitkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu rabbi ahanan adapun manusia jika kami sempitkan rezekinya dia mengatakan Allah telah menghinakan aku kata Allah kalla sekali-sekali tidak bukan berarti kalau rezekinya sempit Allah hinakan bukan berarti kalau rezekinya lapang Allah berarti muliakan intinya qadar artinya sempit kenapa diartikan dinamakan malam tersebut dengan malam yang sempit kata para ulama karena bumi terasa sempit saking banyaknya malaikat yang turun serta turun di bumi ikut serta dalam Eh, meramaikan malam Lailatul Qadar. Maka dia berkata, "Ustaz, itu penafsirannya mungkin bukan begitu Ustaz, tapi kita tafsirkan dengan apa? Maknawi. Maksudnya turunnya malaikat, maksudnya apa? Turunnya wahyu masuk dalam otak kita, kemudian kita renungkan, kemudian kita dapat pemahaman. Itu namanya Lailatul Qadar. Kalau saya terus saya bilang, "Nah, kalau begitu caranya, ini kan menafsirkan dengan otak, dengan apa? Akal." Dia tidak mau menafsirkan dengan zahir bahwasanya malaikat apa? Turun. Ya. Yeah. Saya bilang kalau kalau begitu caranya, ya, maka orang-orang yang tidak ngerti agama tidak akan dapat Lailatul Qadar. Kenapa dia tidak ngerti tafsir Al-Qur'an? Kata dia, maksudnya malaikat itu wahyu wahyu turun masuk ke benak kita kemudian kita pahami, itulah kita mendapat Lailatul Qadar. Saya bilang kalau begitu orang-orang tidak ngerti tafsir tidak akan dapat Lailatul Qadar. Yang kedua kalau begitu Lailatul Qadar bisa kita dapatkan malam ini juga bisa ya. Tidak mesti harus tunggu apa? Bulan Ramadan. Sekarang saya baca tafsir, saya ngerti berarti saya dapat Lailatul Qadar. Artinya ini seperti ini, artinya terkadang pemikiran liar berkembang, mulailah seorang berusaha menafsirkan ayat dengan dengan pendapat dia ini berbahaya ya ikhwan. Seorang kalau belajar ingin menafsirkan ayat, buka buku tafsir. Buku tafsir banyak, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi, banyak ya buka buku tersebut pelajari apa isi maksud dari kandungan ayat ayat ini. Adapun kita kemudian menafsirkan sini maka berbahaya. Ya, jadi hati-hati orang yang menafsirkan ayat dan Al-Quran maupun Sunnah dengan pendapat dia sendiri. Demikian juga orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa Sunnah Nabi SAW. Golongan yang disebut dengan Al-Quraniyun, golongan yang disebut Al-Quraniyun, mereka tidak mau pakai hadis-hadis Nabi. Mereka berusaha hanya Al-Quran saja yang dipakai. Kata mereka hadis-hadis Nabi tidak jelas keabsahannya, hadis-hadis Nabi bertentangan, hadis-hadis macam-macam mereka menyampaikan hujah tentang untuk menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah kekufuran mengingkari sunnah adalah kekufuran karena Al-Quran tidak mungkin kita paham kecuali dengan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering Allah mengatakan wa akimus salat dirikanlah salat dalam Al-Quran. Namun bagaimana kita mengerjakannya? Kita tidak bisa mengerjakannya kecuali dengan hadis-hadis Nabi. Karena azan bagaimana cara azan, waktunya kapan, kemudian salatnya berapa rakaatnya, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, apa yang dibaca, ini semua tidak ada dalam Al-Qur'an. Semuanya didapatkan dalam apa? Hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tidak pakai hadis Nabi, maka dia tidak akan bisa menjalankan agama ini, ya. Kemudian juga orang-orang yang ya e, menyatakan jika ayat atau sunnah bertentangan dengan akal, maka kita tinggalkan ayat dan sunnah. Kita mendahulukan akal. Ini adalah perkataan ahlul kalam. Seperti orang-orang asyairah ya. Dan sebelum mereka adalah orang-orang mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya akal jika bertentangan dengan dalil maka akal yang harus didahulukan. Dan ini sudah saya bantah dalam banyak pengajian saya tentang masalah ini sampai salah seorang dari mereka itu Ar-Razi menulis sebuah tulisan yang yang, yang dikenal dengan Al-Qanun Al-Kulli yaitu kaidah yang uh, universal apa kaidah universal tersebut? Kalau seandainya akal bertentangan dengan dalil, maka akal yang harus didahulukan daripada dalil. Sehingga akhirnya mereka banyak menolak ayat-ayat sifat, mereka banyak menolak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena menurut mereka bertentangan dengan akal mereka. Ya, padahal kelompok-kelompok yang berpegang dengan pendapat seperti ini seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah sama-sama berpegang bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Mereka pun sendiri berbeda. Karena akalnya Mu'tazila tidak sama dengan akalnya apa? Asyairah ya. ya. Kalau ternyata Al-Qur'an dan Sunnah harus di ditimbang dengan akal, maka akal siapa yang bisa digunakan untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah? Akalnya orang-orang Asyairah, atau akalnya orang-orang Mu'tazila atau akalnya orang-orang Jahmiyah. Justru akal kita yang harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan dengan akal. Ya. ya. Maka kita katakan kalau Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan akal, dengan akalnya siapa? Kita mau nimbang Al-Quran dan dan Sunnah. Apa kalau ada orang yang lebih pandai berjidal kemudian kita rubah agama kita? Lebih berakal daripada kita, kita pindah lagi agama kita. Setiap bertemu dengan orang yang lebih berakal daripada daripada kita, maka tidak benar yang benar bahwasanya justru akal kita yang ditimbang di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para hadirin yang telah subhanahu wa taala ya e, di antara antara orang-orang yang harus kita jauhi yaitu orang-orang yang bergelimang di atas bid'ah dan khurafat ya. Mereka tidak berhak untuk kita ambil ilmu dari dari mereka. Karena mereka tidak puas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka membuat syariat-syariat baru ya. Kita ingin mengambil ilmu dari ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah yang tidak membuat syariat-syariat syariat baru, yang tidak membuat hukum-hukum baru, tapi mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi eh, wasallam. Ya. Mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, intinya ya Itulah ya dalam menuntut ilmu agama maka kita harus berusaha selektif kita lihat orang yang kita ambil ilmu agama darinya apakah benar-benar kompeten dalam bidang ini kita tahu dia belajar sama siapa misalnya kita tahu keilmuannya ya atau misalnya dikenal oleh para ahli ilmu sebab dia, dia adalah seorang yang berilmu maka kita tenang tatkala mengambil ilmu darinya adapun orang misalnya e, kita khawatir dia punya penyimpangan atau dia melakukan suatu penyimpangan ya atau dia memiliki pemikiran yang nyeleneh maka hendaknya kita e, jauhi orang seperti ini karena jangan kita spekulasi tentang agama kita kalau kita salah belajar ya salah mengambil ilmu bisa jadi kita belajar kesesatan dari seorang dan kesesatan tersebut akhirnya mengakar dalam diri kita dan bisa jadi kita bawa sampai meninggal dunia ya di sebagian orang ya belajar ilmu sembarangan terjerumus dalam pemahaman takfiri ya seperti di Arab Saudi di Arab Saudi yang adalah kota gudangnya ulama, negara gudangnya ulama, ternyata masih ada juga orang-orang yang menyimpang. Ya. Kenapa? Karena mereka belajar kepada orang-orang yang tidak dikenal sebagai ulama, tidak dikenal sebagai ahlul ilm, ya. Mungkin terpedaya dengan cara penyampaian yang hebat. Mungkin terpedaya tatkala dia menyampaikan ceramah sambil menangis, tapi orang ini bukan ulama. Sehingga tatkala melihat tangisan orang ini, tatkala melihat bagaimana penyampaian yang luar biasa, terpedaya sehingga disangka orang ini hebat dalam segala hal. Padahal dia cuma hebat dalam menyampaikan misalnya nasihat-nasihat. Namun dia bukan ahli ahli agama. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia belajar sama orang tersebut, ternyata orang tersebut memiliki penyimpangan, akhirnya terjerumus dalam takfiri, pemahaman takfiri mudah mengkafirkan kaum muslimin sampai akhirnya pemerintah Arab Saudi dikafirkan, demikian juga ulama juga dikafirkan sampai akhirnya ber, berkembang berkembang sampai akhirnya sepupunya sendiri dia bunuh, omnya sendiri dia dia bunuh gara-gara dia salah belajar agama sehingga terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang yang menyimpang ya. Oleh para hadirin terus subhanallah kita harus berhati-hati ya, terutama di zaman sekarang ini kita belajar dari ilmu dari orang yang kita yakini dia memiliki e, pemahaman yang benar dalam menyampaikan ilmu agama. Namun perlu kita ingat para hadirin, bukan berarti tatkala kita selektif dalam memilih e, ustadz atau memilih pengajar agama bukan berarti disyaratkan orang tersebut nggak boleh salah ya ini tidak benar juga ya namanya manusia, namanya ustadz, bahkan ulama pasti terjerumus pernah terjerumus dalam kesalahan. Namun kita lihat kadar kesalahannya. Kalau kadar kesalahannya sering dan besar dan banyak, ini tentunya ngapain kita belajar sama orang seperti ini? Tapi kalau dia benar, terkadang salah, terkadang dia tidak salah, dia hanya misalnya salah menurut sebagian ustadz, namun benar menurut sebagian ustadz yang lain misalnya dan ini jumlahnya sedikit maka orang ini tidak jangan kita tinggalkan ya jangan kita tinggalkan karena dia memang pakar dalam bidang agama namun mungkin dia punya kesalahan satu poin dua poin ya tidak boleh kita buang begitu saja kalau syaratnya ustadz yang kita ambil ilmu darinya tidak boleh salah ya maka tidak ada ustadz yang bisa kita belajar darinya bahkan saya pun tidak bisa mengisi pengajian karena saya pasti punya kesalahan ya saya punya, saya juga pasti punya kesalahan. Kalau orang mengatakan ustaz itu punya salah, ya kita lihat salahnya apa. Nah, cuma salah itu kita ngerti dia masih banyak punya kebaikan. Dia di atas sunnah, ya. Dia yang diajarkan Al-Quran dan sunnah. Mungkin dia punya salah, mungkin satu dua poin. Ya, kita tahu kesalahannya sudah, jangan kita ikuti. Tetapi yang lainnya kita ambil dari kebaikan yang dia miliki. Kenapa dia di atas Al-Quran dan Sunnah? Berbeda dengan itu Ustaz kalau sudah bicara pakai otaknya terus ya, jangan belajar sama dia. Ya. Suruh dia pakai dengkul ya. <laughs> Bicara pakai tafsir pakai otak, pakai otak, pakai otak ya. Percaya, tafsir harus pakai dalil ya. Harus pakai dalil berbicara harus pakai dalil Al-Qur'an dan dan sunnah, menafsirkan Al-Sunnah dengan cara yang benar. Terutama sebagian orang yang mereka menafsirkan dengan cara menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigo al-fitnati wa ibtigo ta'wili kata Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang mutashabihat yang tidak jelas maksudnya samar-samar bisa ditafsirkan kanan dan kiri bisa ditarik ulur tapi ada ayat-ayat yang yang jelas adapun orang-orang dalam hatinya penyakit mereka akan meninggal meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan dia akan menafsirkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang masih samar. Ini cara penafsiran yang yang ngawur. ini juga banyak terjadi. Ini banyak eh, terjadi penafsiran seperti seperti ini. Seperti orang-orang liberal, mereka berdalil dengan satu ayat. Dengan ayat ini mereka buang seluruh ayat yang yang ada. Ya. Satu ayat mereka pegang dan mereka tidak mengambil tidak menjadikan, tidak mengembalikan penafsiran ayat ini kepada ayat-ayat yang jelas. Justru ayat-ayat yang jelas mereka buang gara-gara satu satu ayat ini. Demikian juga ahlul bidah. Contohnya seperti orang-orang khawarij. Mereka mendapati sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan la yu, la apa uh, apa namanya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang yang berzina tatkala berzina dalam kondisi beriman. Tidaklah seorang minum khamar dalam kondisi tatkala dia sedang minum khamar dia itu sedang beriman. Tidaklah seorang mencuri tatkala sedang mencuri maka dia itu sedang beriman. Mereka melihat satu hadis ini saja, kemudian mereka menghukumi bahwasanya orang pezina kafir, pencuri apa? kafir. Peminum khamar juga kafir. Gara-gara satu hadis. Padahal bukan begitu cara penafsiran. Lihat hadis-hadis yang lain yang banyak. Di mana Rasulullah SAW tidak mengkafirkan orang yang berzina. Bahkan Rasulullah SAW, ya ada orang ya, ya, ya apa namanya uh, para sahabat menyolati orang-orang yang terjerumus dalam uh, dosa besar, tidak dikafirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak difonis kafir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian orang yang mencuri cuma dipotong tangannya, tidak dibunuh. Kalau dia murtad maka harus di, dibunuh. Ya, ini semua ayat semua dalil dia buang hanya karena satu satu hadis ya, karena satu satu hadis. Dan ini cara penafsiran yang yang keliru dan ini metodenya para ahlul bidah hanya melihat satu hadis kemudian yang lainnya apa di ditinggalkan tidak di, diperhatikan. Ini saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan wallahu taala alam bisawab. Bagi yang ingin bertanya boleh lewat kertas, boleh juga langsung. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, tadi Ustadz Peranda sempat bilang bahwasanya uh, ahli ibadah itu dibanding ahli, ahli ilmu seperti bulan purnama dan bintang-bintang di langit. Itu gimana kalau ada seorang yang dia ahli dalam ilmu tapi uh, tapi ibadahnya kacau hmm. atau bahkan <laughs> akidahnya kacau gitu. Hmm. Padahal dia berilmu gitu. Hmm. Kayak salah satu tokoh di Indonesia kan ada kita kenal dia kiai hmm. ya berilmu lah lulusan dari uh, lembaga yang yang bagus cuman dia Eh, kacau akidahnya gitu. Allah alam. Allah Ustaz. Jadi tentunya yang dimaksud dengan ulama, orang alim bukan hanya dengan ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Semuanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau ada orang alim tidak bertakwa kepada Allah, ngomongnya ngawur, ya, kemudian misalnya ternyata minum khamar misalnya meskipun dia alim meskipun dia doktor tapi dia misalnya gandengan sama cewek yang bukan apa mahramnya kemudian mengatakan biarin saja si fulanah joget-joget tidak jadi masalah silakan berekspresi ya misalnya ya jadi tentunya bukan bukan orang alim ya maka orang seperti itu tidak dikategorikan sebagai orang alim orang alim adalah orang yang bertakwa kepada Allah bisa jadi seorang berilmu tidak alim contohnya orang-orang Yahudi orang Yahudi mereka alim ya mereka alim namun mereka tidak beramal, tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-maghdub alaihim yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Maka orang seperti ini misalnya dia memiliki gelar ya doktor atau bahkan profesor, mungkin dalam bidang agama, tapi dia tidak punya ketakwaan, ngawur dalam berbicara, maka dia bukan tergolongan tergolong orang orang alim. Dia bukan tergolong orang alim, maka kita tinggalkan orang seperti ini. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ada pertanyaan-pertanyaan masuk insyaallah kita jawab yang bisa kita jawab ya. Uh, eh, Ustaz, maksud dari ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dalam hadis Rasul. Maksudnya ilmu agama atas saja apa eh, ilmu agama saja atau ilmu umum juga? Allah alam bisawab ya. Tatkala uh, Rasulullah SAW mengatakan Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Jika telah meninggal anak Adam terputus darinya seluruh amalannya kecuali tiga perkara di antaranya sedekatun jariyah, sedekah jariyah ilmu yuntafa'u ilmu yang bermanfaat, kemudian am, uh, waladun salih menjadi ulah anak saleh yang mendoakannya. Uh, para ulama mengatakan tidaklah ilmu disebutkan dalam nusus asyariyah dalam Al-Quran maupun sunnah kecuali yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu selain ilmu agama, maka dia menjadi bernilai ibadah jika memang e, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya atau memang ya tadi kalau diniatkan karena Allah dalam rangka memberi manfaatan kepada kaum muslimin. Sebagai contoh ya seorang meninggal dan dia pakar dalam bidang misalnya dalam bidang kedokteran dia menemukan satu e, obat tertentu atau misalnya e, dia menemukan satu e, cara eksperimen tertentu misalnya Kemudian dia meninggalkan ilmu ini diikuti oleh banyak orang ya. Kalau dia ternyata waktu melakukan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini akan menjadi pahala jariah bagi dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi bagi orang lain ya. Tapi kalau dia hanya sekedar duniawi, tidak ada nilainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat apa-apa. Sama seperti yang bekerja dapat upah selesai urusan ya. ya. Jadi eh, ilmu ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu agama secara khusus dan ilmu yang lain yang bisa mengantarkan orang kepada takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, madhab di Saudi. Di Saudi secara umum, ulamanya bermadhab hambali. Namun mereka tidak fanatik. Mereka tidak fanatik. Oleh karenanya seperti di Masjid Nabawi sendiri, ada syekh khusus mengajarkan madhab syafi'i. Ada. Di Masjid Nabawi ini kan banyak syekh yang ngajar. Ada syekh spesial ngajar, mengajar madhab hambali. Ada syekh Saudi, dia orang Saudi, tapi spesial mengajar, mengajar apa madhab syafi'i. Ada seperti itu ya. Dan saya seperti saya mengajar, saya bebas. Bebas saya, saya mau mengajar. Saya tanya sama Syekh waktu saya ngajar buku apa Syekh di Masjid Nabawi kata dia, terserah kamu, kamu lebih tahu ya. Jadi saya bebas mengajar buku madhab Syafi'i boleh-boleh saja. Demikian pula kita mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kita tidak belajar satu madhab. Kita tidak belajar madhab Hambali saja, tapi kita belajar empat madhab. Kita belajar empat madhab. Oleh karenanya kita tidak tidak diajarkan untuk taklid buta terhadap madhab tertentu. Apalagi di Universitas Islam Madinah banyak kaum muslimin dari berbagai macam negara. Ada yang dari orang-orang Afrika, kebanyakan orang Afrika bermadhab Maliki. Ada orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, ini kebanyakan bermadhab Hanafi. Kemudian seperti Timur Tengah, eh, Saudi, kemudian Kuwait rata-rata bermadhab apa? Hambali. Dari Asia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura rata-rata bermadhab Syafi'i. Maka kita tidak ajarkan satu madhab. Dan guru kita terkadang mengkuatkan satu masalah madhab Syafi'i, terkadang mengkuatkan madhab Hambali yang lain, terkadang mengkuatkan madhab Maliki. Oleh karenanya kita dapati benar para ulama mereka bermadhab namun di antara mereka tidak fanatik. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimah, rahimahullah sendiri terkadang dia menyelisihi sebagian mazhab Syafi'i. Seperti uh, Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid ya dia tergolong ulama Syafi'iyah. Namun dalam masalah tertentu dia menyelisihi Imam Syafi'i. Seperti dalam syarah dari kitab Umdatul Ahkam ya. Ya dia menyebutkan dalam masalah ini yang lebih yang lebih benar seperti ini ya. Jadi kita boleh bermadhab, yang dilarang adalah fanatik. Tidak boleh fanatik. Bermadhab boleh. Jadi kalau ada orang bilang tidak boleh bermadhab, oh, enggak benar. Saudi saja bermadhab. Saudi bermadhab apa? Hambali. Hanya saja mereka tidak fanatik. Ustaz Ana ingin bertanya, di dalam hati anak terkadang setan berbisik untuk mengkufuri sifat Allah Ta'ala. Namun jika bisikan itu datang, anak selalu istighfar dan anak sudah yakin sangat bahwa sifat Allah pasti benar. Yang ini anak tanyakan, apakah istighfar mohon ampunan Anda diterima oleh Allah? Anak takut sekali akan kekufuran ketika Ana baca ayat yang berisi bahwa Allah mengetahui isi hati hamba baik yang mengetahui isi hamba baik yang diungkapkan ataupun tidak diungkapkan. Mohon tipsnya Ustaz. Benar, namanya orang yang punya keimanan pasti digoda oleh setan dan Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Setan akan datang menggoda iman seorang. Ya, makanya dikatakan kepada Ibnu Abbas orang-orang Yahudi mereka mengaku kalau salat khusyuk. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa ya'ti syaitan ila qalbin kharib?" Buat apa setan pergi ke hati yang sudah rusak ya? Justru hatinya orang yang beriman itu yang kadang digoda, dikata datang bisikan-bisikan ya. Ya, bahwasanya ini Allah begini, Allah begini. Dan dalam hadis Allah Rasulullah SAW sebutkan datang syaitan mengatakan siapa yang menciptakan kamu sampai datang syaitan siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala itu maka kita berlindung kepada Allah itu godaan syaitan dan kita istighfar dan Allah akan mengampuni kita. Selama kita beristighfar, kita berlindung bukan cuma istighfar kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu dari syaitan. Kemudian kita beristighfar, maka istighfar kita kalau kita bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di antara sifat-sifat Allah, Allah Maha baik, Allah Maha menerima taubat, Allah menerima Maha menerima ampunan. Di antara sifat-sifat Allah nama-nama Allah Ghaffar, Ghafur, Ghafir. Ghafiri dzambi, Allah mengampuni dosa. Allahul Ghafurur Rahim, Ghafur. Ya. Innahu apa apa namanya? Eh, Ghaffara. Allah Maha Maha Pengampun. Sebenarnya menafsirkan maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa sebesar apapun dan Allah Maha Pengampun terhadap dosa meskipun diulang-ulang sebanyak apapun. Selama seorang bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara mengatasi gampang marah atau gampang emosi? Apalagi di bulan Ramadan, perut lapar gampang emosi. Makanya sahur ya. Makanya apa? Sahur ya. Saya sering sampaikan dalam pengajian saya, Rasulullah SAW mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Para ulama menyebutkan di antara keberkahan sahur membuat orang tidak cepat emosi. Makanya makan sahur, sahur dalam bahasa Arab adalah waktu menjelang subuh. Makanya seorang Rasulullah SAW makan sahur waktu antara sahur dengan azan kira-kira membaca 60 ayat. Kira-kira seperempat jam, kira-kira 20 menit, kira-kira setengah jam. Maka jangan makan sahur jam 1 siang, jam 1 malam ya. Kalau orang makan sahur jam 1 malam itu itu bukan makan sahur. Itu adalah bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Dan itu tidak dianggap sahur ya. ya. Namanya sahur itu menjelang apa? Menjelang subuh. Nah kalau kita makan jam 1 ya besok pasti lapar ya. Kemudian eh, bagaimana cara kita meredam amarah ya? Ingat kemarahan dari setan. Tatkala kita marah setan sedang bermain, setan, setan sedang hadir di sisi kita, ingin membuat kita semakin apa? Semakin emosi. Tatkala kita sadar bahwa kemarahan dari setan, kita sedang melawan setan. Maka kita berdoa, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan apa? Setan. Ustaz, bagaimana kalau istri saya buka, suka bikin saya marah, Ustaz ya? E, Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala al khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak, kemudian Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Jadi kalau istri bikin kita marah-marah, kita senyum-senyum saja. Kenapa mas senyum-senyum? Bilang hadis tadi, barang siapa menahan amarah <laughs> tambah marah. <laughs> Hmm. Suami anak pernah mengaji dengan seorang ustadz dan sebagian ustadz menuduh dia adalah termasuk golongan khawarij ya maka uh, saya katakan dalam hal-hal seperti ini kalau ada ustadz yang kemudian dituduh dengan tuduhan, ya dan kita tahu kita menghadiri kajian ustadz tersebut, ustadz ternyata tidak benar sesuai dengan tuduhan, maka kita tanyakan kepada ustadz tersebut, ustadz Anda dituduh begini-begini, benarkah? Kita harus cross check ya. Apalagi ketuduhannya berkaitan dengan misalnya perkara yang fatal. Adapun kalau perkara-perkara yang ringan, masalah khilafiyah ini tidak jadi masalah ya. Tapi kalau perkara fatal misalnya dituduh sebagai khawarij, maka ini perkara fatal harus tanya. Eh, benarkah anda seperti ini? Kalau ternyata tidak benar, ya maka tidak perlu kita dengar tuduhan-tuduhan tersebut, karena tuduhan-tuduhan liar itu banyak ya. Tapi kalau tuduhan tersebut benar, maka kita perlu ber, berhati-hati. Kalau bisa kita nasihati, kita ingatkan usaha tersebut ya. Bahwasanya ini kesalahan, tidak boleh sebagaimana yang saya pelajari seperti itu ya. ya jadi Eh, banyak tuduhan yang dilontarkan tapi banyak juga tuduhan yang merupakan apa? tuduhan yang tidak benar ya. Tatkala kita tahu usaha tersebut baik berada di Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak sembarang, tidak cepat kita terpancing dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Kita harus cross check, kita harus cross check. Apakah jikalau sudah di alam kubur kita akan ditanyakan siapa gurumu? <laughs> Soalnya guru saya banyak, salah satunya Ustadz Firanda ya. Perasaan dalam hadis tidak ada, cuma ditanya apa? Siapa agamamu, siapa apa agamamu, siapa nabimu, siapa Tuhanmu. Dalam riwayat disebutkan adapun orang munafik waktu ditanya siapa nabimu, dia mengatakan ah ah sami'na sami'tun nasa yaquluna ha ha dia saya tidak dia lupa. Jadi dia dibuat sementara malaikat tanya dan siap mentung dia. Sementara dia lupa. Orang munafik kan tahu Nabi SAW Dia tahu. Tapi Allah buat dia lupa tatkala dalam apa? kuburan. Sehingga dia berusaha ingat namun nggak ingat-ingat. Dia berusaha untuk ingat, ini lebih menderita daripada tidak tahu. Kalau tidak tahu sudah jelas pasal ini, aduh siapa tung <laughs> repot. Itu lebih menderita ya. Dia lupa dia berusaha untuk ingat namun tidak tahu. Makanya tatkala dalam alam kubur jawaban jawaban dengan keimanan. Yang mana kalau ente belum meninggal hafal ya Tuhanmu Allah, agamamu Islam, Nabi Muhammad Sudah, tenang aja kalau ada malaikat datang Enggak, jawabannya dengan dengan apa? Keimanan ya. Kalau anda tidak beriman, tidak akan bisa jawab Dibuat lupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Langsung dipentung sama malaikat Saya pernah ditanya beberapa waktu lalu Ustaz, apakah pertanyaan malaikat di zaman umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sama sampai zaman sekarang. <laughs> Saya pernah ditanya demikian. <laughs> Subhanallah. <laughs> Mungkin dia siap, dia takut kalau pertanyaan lain. kalau pertanyaan tiga itu dia masih bisa jawab. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa nabimu. Dia khawatir kalau pertanyaan yang diberubah. Ya kalau ternyata malaikatnya ganti, mungkin pertanyaannya ganti. <laughs> kalau malaikatnya sama mungkar nakir ya pertanyaan itu aja ya. Tapi ingat jawabannya bukan kita hafal kemudian kita tulis masukin di kain kafan enggak. Jawabannya dengan apa? Dengan keimanan. Kalau nggak beriman orang munafik dibuat lupa oleh Allah Subhanahu padahal mereka bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak bermanfaat mengenalnya mereka dengan Nabi. Bagaimana hukumnya seorang wanita bertugas sebagai tim medis jemaah haji tapi pergi tanpa mahramnya? E, memang masalah eh, berhaji atau berumrah tanpa mahram ada masalah adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat tidak boleh tidak boleh pergi tanpa bersafar tanpa mahram tidak boleh ya ya tapi kalau seandainya dia sudah terlanjur eh, berangkat ya maka e, tetap saja hajinya sah namun dia melanggar dia bersalah hajinya tetap apa tetap sah namun dia eh, melanggar. Kalau bisa dengan mahram tentunya lebih lebih baik ya, lebih baik. Seorang boleh bersafar tanpa mahram kalau darurat kalau darurat. Sebagaimana sebagian sahabiat mereka terpaksa berhijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa mahram seperti Ummu Salamah. Abu Salamah pergi terlebih dahulu dipisahkan dari istrinya Ummu Salamah, akhirnya Ummu Salamah pergi berangkat berhijrah bahkan ditemani oleh orang yang bukan bukan orang Islam, bukan orang kafir yang antar dia sampai ke ke Madinah. Oleh karenanya boleh seorang e, pergi bersafar tanpa mahram seorang wanita kalau memang dalam kondisi darurat. Contohnya suaminya di luar negeri, kemudian dia harus ber, berobat e, atau orang tuanya sakit. Ya dalam di kondisi ini darurat ya. Bagaimana dia mau tinggal di sini sementara orang tuanya sakit misalnya di kota yang lain, maka dia berangkat tanpa mahram tapi dia cari teman yang aman. Safar di waktu yang aman disertai dengan anggota safar yang juga aman ya. Tapi kalau ada mahram maka jangan berangkat kecuali dengan apa? Mahram. Bagaimana mencikapi jamaah yang tidak mau merapatkan saf saat sholat berjamaah? Ya, tidak usah dipaksa ya. Dia ya, tidak mau yang penting kita berusaha apa? Kita berusaha merapatkan ya. Kita berusaha merapatkan ya. Saya ceritain sama teman dari bukan negara Indonesia. Negara Indonesia orangnya lembut-lembut ya. Jadi ada di, di negara dia ada orang sholat. Jadi di belakang gitu kan. Mungkin saf sudah penuh tinggal dua orang atau tiga orang di belakang. Maka temannya merapatkan saf. Yang itu nggak mau dia minggir lagi. Kemudian dia ngeyel, minggir lagi. <laughs> ngeyel terus, dikejar sampai di ujung apa? Tembok. <laughs> Waktu di ujung tembok orangnya marah ditendang itu orang yang apa? Ya sudah, kalau dia nggak mau tuh nggak usah paksa sudah, <laughs> udah biar aja. Dan saya katakan pendapat e, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang penting adalah rapatnya saf tidak mesti nempel, tidak mesti nempel. Perlu kita nempelkan kaki di awal sholat supaya kita tahu lurus atau tidak. Al kaab bil kaab. Mata kaki yang ini perlu karena awal kita ingin tahu apa e, rapat atau tidak. Setelah berjalannya sholat tidak harus nempel, tidak harus nempel karena kerapatan tersebut telah tercapai. Ya, ini pendapat saya Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullahu taala ini dipraktekkan di Arab Saudi seperti itu ya. ya. Jadi yang pertama perlu kita nempelkan untuk bisa mengukur ya benar mata kaki mata kaki supaya apa? Supaya lurus ya. Karena itu patokan kelurusan. Ya. Karena dalam riwayat ya Rasulullah SAW mengatakan al-ka'ab bil ka'ab lutut dengan lutut ya. Tentunya bukan lututnya ditempel dengan lutut ya. Tapi maksudnya sejajar lutut satu dengan lutut yang yang lain. Jadi kalau tidak dia tidak mau nempel ya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Yang penting kita berusaha sudah apa? luruskan. Ustaz bagaimana caranya agar ilmu yang kita cari ini menjadi amalan yang ikhlas yang diterima di sisi Allah dan jauh dari riya dan ujub. Ya, e, makanya kita niatkan kita menuntut ilmu untuk mengurangi kebodohan kita. Kita tahu kita jahil. Dan kita tahu bahwasanya nuntut ilmu itu ibadah ya. Tadi terlalu banyak dalil di awal pengajian kita sebutkan. Ilmu itu luar biasa mulianya. Ya, oleh karenanya saya sering sampaikan, ibadah itu bukan sholat saja, bukan zakat saja, bukan puasa saja, bukan sedekah saja. Duduk untuk ilmu itu juga apa? Untuk ibadah. Bahkan malaikat hadir dalam majelis majelis ilmu. Ya, Allah apa namanya uh, apa malaikat uh, menghormati majelis majelis ilmu. Jadi nuntut ilmu juga ibadah. Tatkala kita tuh nuntut ilmu itu ibadah, maka kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengurangi kejahilan kita sedikit demi sedikit, bukan dalam rangka untuk sombong dan riak. Dan saya sering sampai juga saya sering juga katakan bahwasanya sebagaimana harta bisa membuat seorang sombong, ilmu juga sangat mudah membuat orang apa? sombong. Tatkala dia tidak menuntutnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala untuk gaya-gayaan ya, untuk bosnya dia hafal ini, dia tahu ini, maka akhirnya timbul riak dan sombong sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Padahal kalau orang sudah berilmu, harusnya dia lebih sayang sama orang orang lain ya. Dia tahu dia dulu juga seperti itu. Maka dia harus berusaha merangkul orang lain, bukan semakin sombong dan angkuh dan pandangan pandangan apa? sinis. Dia juga dulu seperti seperti itu. Saat imam baca kunut subuh kita ikut membaca atau hanya diam saja. Ini sudah difatwakan oleh para ulama ya. Imam Ahmad yang menganggap kita tahu kunut subuh masalah khilafiyah. Syafi'i yang menganggap kunut subuh adalah disunnahkan karena para ulama Syafi'i mensahihkan suatu hadis yang didoifkan oleh ulama yang lain. Seperti Imam Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis tentang masalah kunut subuh meskipun dalam sanadnya ada perawi Abu Ja'far Ar-Razi. Sementara ulama yang lain mengatakan perawi ini lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Saya sendiri lebih condong bahwasanya dalil tersebut tidak sahih. Namun intinya ada khilaf di kalangan para para ulama. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hambal yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, mereka juga yang berfatwa kalau Anda jadi makmum maka ikut kunut bersama imam yang kunut subuh. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan inna maju'ilal imamu liutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Diikuti termasuk diantaranya perkara-perkara yang masih ijtihadiyah, masih khilaf khilafiyah. Maka kita ikuti imam. Kalau imam kunut maka kita ikut apa? Ikut kunut. Karena itu dalam rangkaian sholat. Ya. Sebaliknya kalau orang yang menganggap seperti madhab syafi'i bahwasanya kunut subuh itu sunnah, tatkala dia sholat di belakang imam yang tidak kunut subuh, maka dia juga tidak ikut kunut subuh. Ya, karena saya lihat sebagian jemaah di Indonesia nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini kejadian banyak di Masjid Nabawi ya. Jadi kan kalau anda ingin kunut subuh di Masjid Nabawi, harus anda yang jadi imam. Ya. Nabi bilang saya sudah minggir sebentar. Jadi, iya, Tapi kalau anda jadi makmum, anda ikut imam. Ya. Saya pun demikian. Saya kalau sholat di belakang orang yang kunut subuh, saya ikut kunut. Karena itu fatwa para ulama yang yang menyatakan kunut subuh tidak sunnah, mereka juga yang berfatwa untuk ikut apa? Kunut subuh. Maka jangan kita ambil fatwanya separuh-separuh. Ya. Oleh karenanya uh, saya tadi uh, eh, Imam Ahmad, Ibn Taimiyah, Syekh mereka berfatwa kalau jadi makmum maka ikut kunut apa? Ikut kunut subuh. Allah alam bisawab. Apakah wanita yang bercadar itu harus berilmu yang dalam? Artinya kalau belum berilmu maka tidak usah bercadar ya. Tidak ada aturan seperti itu ya. Nanti ada ustaz, apakah orang yang berjilbab harus berilmu? Kalau tidak punya ilmu tidak usah berjilbab, sama seperti itu ya. Ya jadi ya, ya kalau pakai cadar pakai cadar tidak harus ilmunya tinggi ya. Pakai jilbab pakai jilbab tidak harus ilmunya apa? Tinggi ya. Pakai jenggot, pakai jenggot, tidak mesti ilmunya apa? <laughs> Tinggi. Emang kalau kalau jenggot panjang harus berilmu. Ente ilmunya belum ada, jenggotnya tidak sesuai dengan ilmu ente. Kata, syukur dia tidak ada begitu. Ya, jenggot, jenggot ikut sunnah Nabi SAW. Yang sunnah yang bisa kita itu kita kerjakan. Yang belajar yang lain kita belajar secara pelan-pelan. Tidak harus jenggot panjang, harus ilmunya juga panjang. Tidak ya. Oleh karenanya, apakah oh, cadar pakai enggak? Ya, ya sesuai dengan masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan cadar wajib, ada yang mengatakan cuma apa? Sunnah ya. Tergantung mana pendapat yang kita kuatkan. Namun tidak harus kalau bercadar harus punya ilmu yang uh, luas terlebih dahulu. sebagaimana kita ketahui zaman sekarang mudah sekali fitnah itu tersebar tak luput para ulama, ustaz, dai terkena fitnah yang mana ada kalangan mencela alusunah lainnya. Bagaimana para penuntut ilmu menjaga dari fenomena tahdir? ya eh, saya rasa tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu ikut ikut-ikutan ya dan itu hanya menghabiskan waktu dan kita sudah pengalaman akan hal ini. Waktu banyak habis gara-gara perkara yang tidak bermanfaat ya. Kalau Ustadz kita punya kesalahan, kita tahu dia punya salah, namun kita ingat bahwasanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau kesalahan cuma satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, masih kebaikannya seratus ribu tidak apa Kita yang nuntut ilmu dari ustaz seperti ini. Jadi beda antara orang yang dia naik mobil menuju Bandung Ternyata di tengah jalan dia miring dikit, mungkin mampir sedikit, mungkin belok sedikit, kesasar sedikit, tapi tujuannya kemana? Ke Bandung. Beda dengan orang sejak awal memang pergi ke Jogja, ya memang jalurnya berbeda. Ini Ustaz, ini memang jalurnya ke Bandung, cuma mungkin di tengah jalan dia agak keliru-keliru. Maka kita tetap beri udur kepada dia. Ya. Ya, buktinya dia di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah. Kalau dia punya salah sedikit-sedikit, ya wajar. Namanya juga apa? Manusia. Dia juga punya kesalahan. Ya, kita kenali kesalahannya, jangan kita ikuti apa? Kesalahannya. Tapi yang baik-baik kita ambil. Beda kalau ustadz ini kesalahannya banyak. Ya jangan cari, jangan belajar sama ustadz ini. Cari ustadz yang lain. Ya. Tapi kalau setiap ada ustadz salah ditinggalkan, ustadz salah ditinggalkan, saya pun akan kalian tinggalkan. Benar, saya pasti punya salah dan saya sudah punya salah dan saya pasti melakukan suatu kesalahan di kemudian hari. Ya kalau Anda tidak belajar memberi uzur kepada saya, ya Anda akan meninggalkan saya ya. Besok-besok pengajian cuma saya dan kamera saja. <laughs> Demikian para hadirin telah Subhanahu wa taala ya. Satu lagi. Ustaz, apakah majelis bid'ah akan dinaungi oleh malaikat? Ya, tentunya tidak. Ya, bid'ah itu tergolong dari mak maksiat ya bid'ah termasuk dari apa? kemaksiatan ya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang saya mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dari dari kami maka akan tertolak ya. Maka tidak boleh kita melakukan syariat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sering saya contohkan tentang orang-orang di di Mekah Tatkala mereka umroh, kita tahu umrohnya Nabi habis tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf, setelah dua rakaat setelah tawaf, kemudian sa'i. Tidak ada dua rakaat setelah sa'i, tidak ada. Sebagian orang sholat dua rakaat setelah apa? Sa'i. Kita bilang dua rakaat ini tidak diterima oleh Allah. Ini bid'ah, ini mungkar. Apa umrohnya Nabi kurang keren, kamu tambah-tambah ya? ya. Kalau kamu tambah-tambah sebenarnya nanti akan orang berkembang. Ada yang punya ide bagaimana Ustaz setiap satu putaran tawaf dua rakaat. Jadi dalam tujuh putaran empat belas apa? Rakaat. Ya. Nanti orang akan berkembang punya punya ide, bikin ibadah-ibadah sendiri. Ya. Sampai saya pernah ditanya Ustaz, bagaimana hukum sholat birul walidain? Saya bilang saya nggak pernah dengar sholat birul walidain. Salat berbakti kepada orang. Saya dengar, saya tahu ada salat istikharah, ada salat hajat, ada salat taubat, ada salat rawatib, tapi salat birrul walidin tidak ada. Ini sholat untuk memudahkan berbakti kepada orang tua. Tidak ada seperti ini. Lama-lama nanti laki-laki bikin sholat poligami. Biar mudah poligami. Eh, eh, eh, akhirnya orang berkreasi. Makanya tidak perlu kita bikin syariat baru. Syariat yang sudah ada saja kalau kita kerjakan nggak habis-habis. Antum buka kitab Riyadus solihin, Laksanakan itu seluruh bab. Sampai mati nggak akan selesai. Ya, ngapain kita bikin ritual-ritual yang yang baru yang ada saja sulit untuk kita kerjakan. Maka tidak perlu kita buat ritual-ritual yang baru. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah melarang namanya solat malam nisfu Syaban. Kenapa sebagian orang di malam nisfu Syaban mereka buat ritual khusus solat 100 rakaat. Anda kalau ingin sholat malam malam nisfu Syaban silakan. Sebagaimana malam-malam yang lain silakan sholat malam. Tapi dibuat ritual khusus namanya sholat malam nisfu Syaban 100 rakaat dikatakan oleh Imam Nawawi ini bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ya, kenapa tidak ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sama Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan salat ragaib. Salat ragaib adalah salat enam rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab setelah maghrib. Setelah maghrib sampai isya salat enam rakaat ya. Sebenarnya kita ingin salat sunnah mutlak antara maghrib dengan isya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita spesialkan ada namanya salat enam rakaat padahal tidak ada dalilnya kata Imam Nawawi ini adalah bid'ah yang apa? Yang mungkar. Sebagaimana Tatkala ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, ada orang bersin, Hashim, dia bilang alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Dia tambah salawat kepada Nabi. Maka Ibnu Umar tegur, kata dia tidak begini Nabi mengajarkan kami. Kalau bersin cuma cukup apa? Alhamdulillah. Tidak perlu Alhamdulillah. Allahumma sholli Antum mau salawat silakan. Salawat bagus, tapi jangan dibuat rangkaian apa? Doa bersin. Saya ulangi. Salawat itu bagus kapan saja boleh, namun jangan dibuat rangkaian doa bersin. Oleh karenanya Al Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari ada seorang tatkala bersin dia bilang Alhamdulillah kemudian dia lanjutkan Alhamdulillah alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ini semua oleh Imam eh, Ibnu Hajar. Ini tidak harus baca Al-Fatihah waktu antum bersin. Nanti yang jawab nunggu bingung. Kapan bilang yarhamukallah nih sampai walad dolin amin. ya rahmukallah ya. Kelamaan. Baca Al-Fatihah bagus, namun jangan bikin rangkaian doa apa? Bersin. Jadi maksud saya Jangan sebagian orang mengatakan, Ustaz, kenapa anda melarang-larang? Ya, kan martabak itu boleh. Ada gula halal, telur halal, tepung halal. Dibikin martabak, kenapa jadi haram? Kita bilang, bukan begitu. Azan juga bagus. Sholat berjamaah bagus. Coba anda sholat berjamaah tahiyatul masjid pakai azan. Bagus atau tidak? Ya nggak bagus. Padahal azan itu bagus. Sholat berjamaah bagus. Tahiyatul masjid bagus. Tapi kalau dibuat formula baru, ya resep baru solat berjamaah tahiyatul masjid dibuka dengan azan dan iqamat maka orang bilang anda sinting pasti ya. Makanya perhatian antara subhanahu wa ta'ala eh, tidak perlu kita buat ritual-ritual yang baru ya yang ada sudah yang ada saja sudah terlalu apa terlalu banyak demikian para hadirin hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebihnya saya mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh